Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alladhi Sahala من شاء من عباده لحفظ ألسنتهم فلا ينطقون إلا ما يرضي ربهم وصلاة الله وسلام على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا احفظ لسان ألسنتنا اللهم يا ربنا احفظ ألسنتنا واحفظ قلوبنا واحفظ جوارحنا اللهم يا ربنا يا معين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك احصرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه يا غفر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت أما بعد Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat para pendengar dan para pemirsa di mana pun anda berada Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan perjalanan kita untuk mencari ridha Allah, mencari bekal agar kita mudah mendekat kepada Allah, bekal ilmu. Ilmu menghambakan diri kepada Allah dan memang kita ini semua hamba. Di saat kita menjadi hamba bukan jadi masalah akan tapi yang menjadi masalah adalah jika kita sebagai hamba kurang merasakan diri kita sebagai hamba. Hakikat ibadah adalah menghadirkan kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah. Dan Minhajul Abidin sebuah kitab bagaimana kita ini menuju kepada Allah dengan menghadirkan kesadaran kalau kita ini hamba. Hamba Allah yang wajib patuh kepada Allah dengan perintah Allah pasrah kepada Allah adalah hamba Allah dan karena kurang kesadaran kita akan diri kita sebagai seorang hamba maka di saat kita beribadah pun ternyata kadang kita kurang merasakan diri kita sebagai hamba Padahal ibadah itu adalah simbol hamba, kehambaan. Penghambaan kita yang sesungguhnya kepada Allah adalah di saat kita tampilkan diri kita sebagai orang yang beribadah. Namanya beribadah. Menghambakan diri kepada Allah maknanya. Jadi yang jadi masalah adalah di saat kita itu seorang hamba yang kurang merasakan diri kita hamba. Kurang merasa dikontrol oleh Allah. Kurang merasa dilihat oleh Allah. Sehingga kita dengan begitu bebasnya melakukan kesalahan. Dan mungkin ada. Dan juga karena kita kurang merasakan diri kita sebagai hamba sehingga kita menjadi hamba yang kurang merasakan besarnya karunia Allah kepada kita hingga di saat sedikit kita beribadah pun muncul satu penyakit yang namanya ujub. Seolah-olah kita bisa sholat karena diri kita. Seolah kita bisa sujud karena diri kita. Seolah kita bersedekah itu karena diri kita. Padahal semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba karena Khalikul sang pencipta hamba inilah yang memberikan kemudahan. Dan kitab ini kita belajari untuk sampai kepada tingkat itu. Tingkat kesadaran yang sempurna. Kalau kita ini adalah hamba Allah. Nah, kalau kita menyadari hamba Allah maka di dalam diri kita ada bermacam-macam yang akan patuh kepada hati yang merasakan dirinya kepada sebagai hamba Allah. Amir yang memberikan perintah kepada anggota tubuh kita adalah hati. Dan hati yang merasakan dirinya itu dimiliki oleh Allah, maka hati itu akan menggerakkan semua anggota tubuhnya untuk sang pemilik hati yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan menjaga matanya, akan menjaga lidahnya, akan menjaga anggota tubuhnya. Dan pada kesempatan ini Imam Ghazali rahimahullah taala mengajari kita, mengajak kita untuk menyadari bahwasanya Wahai manusia, wahai manusia, di dalam dirimu itu ada hal-hal yang harus kau bawa kepada Allah, kau jaga sebagai bukti kalau engkau itu menghambakan diri kepada Allah. Di antaranya adalah matamu, di antaranya adalah lidahmu. Padahal lidahmu itu adalah harus kau jadikan lidah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang lidah. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila an qala Al-faslu thalith Al-faslu thalith fasal yang ketiga Al-lisanu lisan Thumma kemudian telah diajak oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala Untuk menjaga pendengaran yang sebelumnya kita diajak untuk menjaga mata. Mata, setelah mata, telinga. Dan biasanya setelah mata melihat, telinga mendengar, ngomong. Maka harus ada urutannya di sini. Kadang-kadang lihat orang komentar tuh, akhirnya gunjing. Kadang-kadang dengar berita tentang kejelekan orang, akhirnya gunjing. sekarang diingatkan oleh Imam Ghazali, tidak? Biarpun matamu sudah kau jaga saat ini, telingamu sudah kau jaga akan tadi. Ini semua pernah melihat. Kejadian-kejadian atau kesalahan-kesalahan orang. Jangan sampai matamu sudah kau pejamkan, telingamu sudah kau jaga akan tadi ternyata lidahmu mengucapkan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Jadi tidak cukup ternyata orang menjaga matanya. Memang sebab tidak menjaga mata dan segat sebab tidak menjaga telinga, seorang akan mudah berucap yang salah. Tetapi di saat seseorang menjaga matanya dan telinganya, belum tentu bisa menjaga lidahnya. Kemudian, alaika bagimu wahai hamba yang menuju Allah. Hamba yang mencari ridha Allah, alaika bagimu bihifdil lisani untuk menjaga lidahmu wadabtihi dan menjaganya, mengikatnya, watakidihi, mengikatnya, mengikat lesan maksudnya kau jaga benar-benar kau jaga. Fa innahu asyaddul a'dha'i sebab yang namanya lidah itu paling kuatnya anggota tubuh jimahan. Jimah itu kalau tidak kuda itu kuda liar yang belum ditundukkan untuk bisa dikendarai. Jadi yang namanya lidah itu di antara anggota tubuh yang paling brutal. Jimahan brutal. Wetuhyanan bangkang. Nah, Wa'akaru hafasatan yang paling banyak kesalahan gara-gara lidah. Wa udwanan. Lihat. Baruk masuk. Kebaliman. Gara-gara lidah. Ini Imam Bozali mengatakan. Paling besarnya anggota tubuh di dalam pembangkangannya adalah anggota yang namanya lidah. Jadi hati kita ini punya rakyat. Ada mata, ada telinga, ada lidah. Rakyat yang paling bangkang ternyata lidah. Lidah ini bangkang sekali. Suruh dikir susah, tapi kalau suruh gunjing gampang. Suruh baca sejarah Nabi, baca salat susah. Tapi kalau nyanyi yang joget-joget bisa gampang. Itulah lidah. Walau rawaina an Sufyan ibn Abdullah dan kami telah meriwayatkan dari Sufyan bin Abdullah qala beliau berkata Kultu aku bertanya, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, Ma akfaru ma takhafu alaiya. Apa hal yang paling banyak engkau takutkan terjadi padaku, Ya Rasulullah? Ya Rasulullah, aku adalah umatmu. Engkau guruku, engkau pembimbingku, maka aku tanya kepadamu, apa yang paling ketakutkan atas diriku, wahai Rasulullah? Allah. Dan memang dalam tarbiyah masyikhah sampai hari ini, layaknya guru dengan murid seperti itu. Di dalam dunia tarbiyah itu, sebaiknya murid terlalu banyak bertanya, Ya Syekh, wahai guruku, apa yang kau takutkan atasku? Kesalahan apa yang aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Minta petunjuk kepada guru. Dan guru akan memberikan bimbingan. Itu akan memberikan petunjuk. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hal yang paling engkau takuti terjadi padaku? Fa'akhadha kemudian mengambillah. Alaihi salatu wassalam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilisani nafsihi. Lidahnya. Maksudnya beliau memegang lidahnya. Mengisyaratkan kepada mulut beliau yang mulia. Kola dan berkata, hada. Ini. Yang aku takutkan kepada kalian adalah dengan lidah ini. Allah. Lidah. Lidah tak ber tulang, lidah bertulang. Nah, lidah. Wa an Yunus bin Ubaidillah diriwayatkan dari Yunus bin Ubaidillah, "Inni wajadtu nafsi" Sungguh aku menemukan diriku, jiwaku ini. Tahtamilu bisa bertahan Mu'natas siyami, capeknya berpuasa. Jiwaku, hawa nafsuku itu aku bebani untuk puasa gampang. Bisa puasa, mulai dari terbitnya fajar sotik hingga terbenam matahari. Bisa. Sehari bisa, dua hari bisa. Fil harri syadid, fil harri di dalam keadaan panas yang sangat panas, Bil Bisrati di kampung satu kota di Mesir sana, kota yang panas. Aku mampu berpuasa hawa nafsuku masih mampu jika aku tekan untuk berpuasa satu hari penuh di waktu panas di tempat yang gak enak. Bisa. Tapi ternyata hawa nafsuku itu latah pamilu Tidak akan mampu perka kalimatin meninggalkan satu kalimat latah niha yang gak ada gunanya. Ternyata lidahku ini paling susah Hawa nafsu itu, hawa nafsuku paling susah kalau diajak meninggalkan ngomong yang tak guna. Jadi kita sering ngomong yang tak tidak guna. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebaik-baik Islamnya seseorang kalau dia sudah pandai meninggalkan sesuatu yang enggak penting. Jangan bicara kecuali yang, kecuali yang penting. Ah, bicara tentang merek mobil, merek mobil yang paling bagus apa? Oh, bagusan ini. Produk Jepang atau produk Amerika. Bagus produk Jepang, enggak Amerika. Wah, ya ini. Kalau produk Jepang gini-gini, dua jam. Enggak beli semuanya. beli mobil semuanya. Tentang produk Jepang, produk Amerika. Waduh, ini? sini. Aduh, ini, ini omongan tidak guna. Bicara sesuatu yang enggak ada artinya. Bicara yang bermanfaat. Kullu kalam ibni Adam alaihi lalah. Omongan anak Adam ini adalah ada hukumannya dan bukan pahala kecuali zikrullah kecuali zikir kepada Allah wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkari dan memerintahkan kebaikan dan menahan dari kejahatan. Hati-hati. Aku bisa bertahan untuk berpuasa. Hawa nafsuku masih bisa aku tundukkan untuk berpuasa. Tapi di saat harus puasa lidah susah. Sering ngomong yang nggak guna. Malaika idan kalau memang begitu kata Imam Ghazali. Kalau memang begitu idan maka falai falaika maka hendaklah engkau idan kalau begitu bitahafudi untuk merah berhati-hati dan dengan benar-benar. Engkau berhati-hati dengan lisan wa majhudi usaha sebisa mungkin untuk menjaga lidah dan memang dalam hal seperti ini perlu banyak bantuan tidak cukup kita berusaha saja tapi tidak tidak cukup kita memahami makna ini tapi kalau kita tidak bisa, bisa merubah lingkungan kita kalau lingkungan ada lingkungan orang ngomong nggak karu-karuan kan ada lingkungan orang ngomong nggak karuan tuh tahu ngomong apa macam-macam biasaan cerita yang enggak-enggak, cerita yang enggak guna, cerita yang enggak ada manfaatnya. Wa alaika idzan bi wa tadhakkuri khamsata us wa tadhakkuri khamsati usulin wa tadhakkar. Wa hendaknya bagimu bitahafudi untuk menjaga dengan sungguh-sungguh lidah tersebut. Wa alaika juga tadakuri wa tadakuri khamsati usulin dan hendaknya engkau ingat lima pokok. Jadi kalau ingin jaga lidahmu, ingat empat, lima hal tersebut. Lima hal yang akan disebutkan oleh Imam Ghazali. Yang ingin menjaga lidahnya dengar. Ada lima hal yang harus engkau perhatikan. Ahadwa yang pertama, Marawa Abu Sa'id bin Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu semoga Allah ridha kepadanya. Bahwasanya anna ibn Adam sesungguhnya anak Adam itu manusia Ida asbaha jika di pagi hari bangun tidur lagi segar-segarnya. Bakaratil a'dha'u bergegas anggota tubuh Kulluha semuanya ilal lisani kepada lidah. Anggota tubuh itu langsung lapor kepada lidah. Wukulna dan berkata lahu kepada lidah. Dan syuduka kata berkata anggota tubuh ini. Dan syuduka aku minta kepadamu wahai lidah wahai lidah aku minta kepadamu untuk benar. Innaka sesungguhnya engkau ini istakomta kalau benar. Istakomna kami anggota tubuh juga akan benar. Wa ini awaj, wa ini, wa ini awajibta. Jika engkau bengkong, eh wajibna maka kami bengkong. Jadi, anggota tubuh ini baru benar tergantung lidahnya nanti membawa kemana. Kalau lidahnya ngomong nggak benar ya, kebawa anggota tubuh kita untuk tidak benar. Kultu aku katakan kata Imam Ghazali. Wal makna fihi maksudnya, wallahu a'lam. Anna nutqal lisani sesungguhnya ucapan lidah yu'athiru mempengaruhi fi a'dha'il isani di anggota tubuh manusia Ditaufiki dengan kebaikan wal khidlani dengan kehinaan. Jadi tergantung yang sering diucapkan oleh seorang hamba itu apa. Kalau hamba omongannya enggak benar maka ia akan menghinakan, akan menjadikan sebab kehinaan. Wa aqidu hadzal makna dan akan mengukuhkan makna ini bahwa lidahnya benar insyaallah bakal benar anggotanya. Hukiyah an Malik bin Dinar diriwayatkan dari Sayyidina Malik bin Dinar annahu qala beliau berkata Idza ra'aita qasawata qalbika wa wahnan fi badanika wa hirmanan fi rizqika Jika engkau menemukan qasawata fi qalbika kekerasan hatimu kata Imam kata Malik bin Dinar Jika engkau menemukan kekerasan di dalam hatimu dengar nasihat enggak faham-faham Membaca Al-Quran tidak tersentuh. Zikir nggak kusuk. Diajak kepada kebaikan berat. Nggak rindu bangun malam, nggak rindu duhaan. Jika engkau menemukan dalam dirimu itu keras hati seperti itu, kosawatan fikolbika, kekerasan di dalam hatimu, wawahnan fi badanika, dan kelemahan dalam badanmu untuk ibadah maksudnya. Males. Khirman dan firizkika, rizki juga sempit. Terhalangnya rizkimu fa'lama keketawilah. Annaka sesungguhnya engkau galam tagallamta telah ngomong. Fima yaknika yang tidak penting. Oh. Jadi rizkinya kurang bu. Wah kalau ada omongan begini langsung didengar biasanya urusan rizki. itu. Ternyata menjadikan sebab rizki berkurang, ngomong gak guna. Yang menjadi bikin rezeki sempit adalah ngomong nggak penting. Dan sungguh para kekasih Allah itu kalau ngomong milih. Kita punya guru-guru tuh hampir tidak pernah ngomong ngelantur. <laughs> tidak pernah ngomong lantur. Kalau ngomong adalah secukupnya saat. Kalau ngomong selalu penuh dengan hikmah. Itulah orang-orang mulia. Yuk kita jaga lidah kita. Wal aslu yang ketiga. Untuk meluruskan lidahmu yang ketiga adalah hifdu waktika. Menjaga waktumu. Kamu harus ngerti waktumu itu mahal. Fa inna aktsara ma yatakallamu bil insanu min ghairi dzikrillah ta'ala fa inna sesungguhnya aktsara ma kebanyakan apa-apa yatakallamu bil insanu yang orang berbicara pada saat itu min ghairi dzikrillah tanpa atau selain dikir kepada Allah taala Fa'alal akal paling tidak. Yakunu lahwan omongan yang gak ada guna. Itu ya- yudayi'ul waqta. Menyianyakan waktu. Yadri'u akan hilang al waktu-waktu. Bihi dengan omongan yang tidak ada guna. Paling tidak engkau sadari bahwa. Kalau aku ngomong tidak ada guna habis waktu. Kalau engkau ngomong tidak ada guna ini habis waktu. Wadukira dan disebutkan anna Hasan bin Abi Sinan berbahasanya Hasan bin Abi Sinan seorang tabi'in besar marra ala ghurfatin melewati sebuah ghurfah ghurfah itu adalah satu tempat kalau kita itu kamar tapi di sini bukan maksudnya kamar Agar saja kayak gubuk mewah gubuk indah satu tempat untuk beristirahat buniat yang sudah dibangun Fakala kemudian berkata Kam bunyat hadihi? Mundu kam bunyat hadihi? Mulai kapan dibangun? Melihat suatu bangunan lalu bertanya, mulai kapan ini dibangun? Ada perlunya nggak? Nggak ada hubungannya dengan kepentingan kita. Tiba-tiba dia beliau tanya, mulai kapan dibangun ini bangunan? Tuma akbala ala nafsi setelah ngomong itu koreksi. Koreksi akbala menghadap ala nafsi kepada dirinya sendiri. Kok aku ngomong begitu tanya, apa sih perlunya? Kalau dikasih misalnya tahun 1980 misalnya, apa faedahnya? Dapat duit? Masuk surga? Iya, memang kita suka iseng. Nah. kemudian dia berkata, Ya nafsil qarurata. Wahai jiwa yang suka menipuku. Tas ali ini kau bertanya, Amma sesuatu, layak niki yang tidak ada gunanya untukmu. Engkau bertanya tentang berapa tahun, berapa, mulai kapan dibangun rumah ini. Gak ada gunanya engkau telah bertanya. Wa aku bahabisau sanatin lalu dihukum. Hei hawa nafsu. Gara-gara engkau mengajak bertanya tentang rumah berapa tahun dibangun ini. Tahun berapa dibangun. Gara-gara engkau mengajakku ngomong begitu. Wahai hawa nafsuku aku hukum. Puasa satu tahun. Jadi ibu gak usah puasa satu tahun bu. Kalau nanti ngomong yang gak guna bayar seratus ribu. Kurangi-kurangi sepuluh ribu. Jadi kalau saya ngomong nggak guna, langsung nanti temennya suruh nyatet. Jadi kalau saya ngomong nggak guna, nanti dapat lima ribu. Oke? Okay? Nanti insya Allah ada yang duduk sama kita ini, nunggu. Kalau nggak guna langsung lima ribu. Bukan satu tahun. Dan memang perlu kadang-kadang semacam ini, ayo. Agar ngomong kita itu ada guna. Cerita bagi sore sama cerita tentang selebritis, senetron, ah, tentang film, tentang apa itu semua. dihukum satu tahun untuk berpuasa. Wayatuba dalil musanni Nabi anfusihim kata Imam Ghazali. Wayatuba beruntung dan beruntung orang yang selalu peduli dengan hawa nafsunya itu, tidak mengikuti. Wayaqal ghafilina dan sungguh celaka orang yang lalai. Allazina yang khala'ul idhara yang melepas pengikat. Idhar itu membatas pengikat ataupun sesuatu pokoknya menghalangi orang berbuat jahat. Sungguh celaka orang yang melepas pembatas atau pengikat yang mengikatnya agar tidak berbuat jahat. Wa arkhal inana dan melepaskan kendali hawa nafsunya. Sungguh celaka orang yang melepas kendali hawa nafsunya. Menuruti hawa nafsunya. Wallahu musta'an. Allah lah tempat untuk minta pertolongan. Memang benar. Itu semua adalah usaha-usaha. Tapi ingat, Allah yang bakal memberikan pertolongan kepada kita. Untuk bisa menjaga lidah kita untuk bisa menjaga perilaku kita. Walaqad sadaqal qailu wa ahsan dan telah benar seorang penyair dalam syairnya wa ahsanan dan telah baik telah melakukan satu kebaikan dalam syairnya. Haitsu yaqul waktu beliau mengucapkan syair ini waqtanim ini manfaatkan waqtanim dapatkanlah kerjakanlah beruntunglah carilah rakaat ini dua rakaat di laili di tengah malam Ida kunta khalian jika engkau sendiri mustarihan dalam keadaan istirahat. Upayakan untuk melakukan sholat di saat engkau sendirian. Artinya sebaik-baik manusia itu di saat sendirian melakukan ilah ibadah. Tak nah, kumpul sama orang. Wa idza hamamta bil lahwi fil batili wa idza hamamta idza ma hamamta tatkala waktu sendiri tahu iseng dengan HP-nya HP mau sujud HP setelah sholat HP mau tidur HP HP HP HP sekarang berkembang bukan HP lebih gede lagi ada macam-macam. betul Hah? iPad-nya, iPad iPad buat belajar apa apa Kemudian banyak yang bohong. Tuh. Katanya pamit sama ibu bapaknya iPad buat belajar. Ternyata nggak ada belajarnya. HP-nya buat komunikasi. Telepon mau umiknya hanya sehari-sehari sekali. memang jika engkau berkeinginan berlahi dengan kelalaian, keisengan, fil batil dan sesuatu yang batil, al makanahu tasbihan, maka gantilah tempat atau waktu yang kau akan melakukan kebatilan dengan bertasbih. Waluzuma sukut banyak diam. Khairun minan nutki. Diam menepati, nah menepati cara diam, memilih diam itu. Khairun lebih bagus minan nutki daripada ngomong. Wa in kunta fil kalami fasihan, biarpun omonganmu fasih. Biarpun lidahmu fasih, tapi kalau tidak ada gunanya jangan ngomong. Baik, wal aslu salif yang ketiga. Agar kita bisa menjaga lidah kita adalah kriptul amali solihati menjaga amal yang soleh. Fa inna sesungguhnya man manusia lam yasun yang tidak menjaga lisanahu lidahnya. Wa aktaro ternyata dia memperbanyak al-kalama ngomong, lidahnya nggak dijaga banyak ngomong. Ya kau dia akan terjatuh la muhalata mau tidak mau diribatin nasi gunjing manusia. Allah. Gunjing dosa yang amat gede ternyata bukan dilakukan dengan pedangnya. Akan tapi cukup dengan lidahnya yang menggunjing dan ketahuilah kehinaan di hadapan Allah. Sama kila seperti dikatakan. Man kafura lahatuhu kafura saqtuhu. Man kafura lahatuhu kafura saqtuhu. Atau kafura saqtuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya banyak salah tuh. Mohon maaf saya banyak ngomong, banyak salah doain. Semoga tidak banyak. Baik. Ini. Banyak ngomong. Leset. Walghibatu. Ini masalah bab ghibah. Bab penyakitnya lidah kita tunda sampai di sini saja. Wal aslu itu nanti kita akan masuk ke asal yang keempat dan yang kelima. Untuk kesempurnaannya. Supaya tidak banyak sekali masih banyak untuk disampaikan Kang yang lima ternyata masih banyak. Jadi kita hentikan sampai kepada yang keempat saja. Atau kalau mau dibaca nggak apa-apa. Wal ghibatu nah, bismillah. Nah ini gara-gara lidah tadi menggunjing. Tahu tidak kita menggunjing Allah? Ya sa'iqatu seperti petir sambaran. Seperti sambaran api. Al-Mu'likatu yang menghancurkan ditaati ketaatan Allah. Beribadah ribuan rakaat ternyata habis dengan menggunjing. Orang yang sangat rugi dan dosanya menggunjing lebih gede daripada zina arba riba. Al-ghibah. Riba yang paling riba adalah ghibah menggunjing orang. Ngomongin kejelekan orang. Dan ini kadang tidak disadari. Bahkan mungkin di mimbar pun begitu mudahnya gunjing orang. Sebab gunjing orang itu dengan bermacam-macam cara. Bahkan kedipan mata kini pun punya makna gunjingan. Paham menggunjing makila eh, ala makila seperti dikatakan inna matala man yaghtabu annasa percontohan permisalan orang yang menggunjing orang itu mataluman seperti orang nasabah yang menegakkan menjernihkan ketepel raksasa ya. Ada ketepel ya kecil. Tapi kalau manjanik itu adalah ada kalau mungkin pernah melihat model perang di mana gitu ya. Jadi ada semacam ketepel tapi kalau diunjuk lalu nanti batasnya akan dipasang waktu di sana kemudian ditarik begini dia akan terlempar itu. Kalau kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dimasuki tumpang ke dimanjanik, ini ditaruh di kayu sini, kayu sini di depan ini, terangkat laut terbang dia. Itu manjanik. Jadi orang yang mengunjungi seperti orang memasang manjanik. Ketepal raksasa atau apa gimana ya? Apa namanya? Hah? Hah? ya pelontar tadi alatnya pakai alat kayu pokoknya alat apa saja jadi diletakkan di satu tempat kemudian di tempat yang lain diinjak lalu dia terlempar itu manjanik warmi bihi hasanati dia melemparkan kebaikannya dengan manjanik tersebut Syarkon wa korban yaminan wa shimalan diobra abrik sudah mengumpulkan amal baik ternyata diobra abrik dengan manjaniknya tadi itu orang menggunjing dan insya Allah pertemuan yang akan datang antara kita khususkan masalah menggunjing kita baca saja teknya menggunjing luar biasa. Rindu saya amat gede, gede, gede, gede. Tapi ternyata orang sering lalai. Dan ternyata memang yang paling berat ditinggalkan itu menggunjing. Kalau hadis Nabi menyebutkan bahasanya menggunjing apa? Dikruka akhaka ma Jika engkau menyebutkan tentang saudaramu yang ia tidak suka, itu menggunjing. Wabalawana anil Hasan. Ini ajib. Berita datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Anakku kila lahu. Imam Hasan Al-Basri ini kila lahu ada orang yang berkata kepadanya, Ya Abu Sa'id, wahai Imam Hasan Basri. Inna fulanan ikhtabak. Ada seseorang mengunjingmu habis-habisan. Ada orang menggunjingmu wahai Imam Hasan Basri. Akunya apa? Memang dalam riwayat kisah ini Imam Hasan Basri marah dengan orang yang bercerita ini karena Imam Hasan Basri tidak senang kalau ada orang bercerita sesuatu yang menjadikan hatinya kotor. Tapi orang yang diceritakan menggunjing Imam Hasan Basri diingat namanya. Setelah itu Imam Hasan Basri menyuruh muridnya, ba'atha ilaihi Imam Hasan Basri menyuruh muridnya ilaihi datang kepada orang yang menggunjingnya ditabakin dengan talam satu tabak satu tempat bukan satu piring min dari rutab fihi rutabun rutab itu adalah kurma seger jadi kurma seger itu enak bener tuh kurma seger kita selama ini pakai kurma masak ya tapi kurma seger itu enak ada sedikit sepetnya kayak sawo tapi enak pokoknya dikasih satu talam kurma seger. Bingung nih. Bukankah dia orang yang menggunjingmu, Imam Hasan Basri, kok malah engkau kirimi dengan kurma seger? Wakala dan salam wakala dan berkata Imam Hasan Basri, Balagoni telah sampai kepadaku annaka ahdaita ilayya hasanatika. Rupanya sambil mengirim anggur sambil menyampaikan pesan. Terima kasih. Kenapa kok Imam Hasan Basri mengucapkan terima kasih kepadaku Kata Imam Hasan Basri, bagaimana aku tidak terima kasih? Karena aku dengar dia menggunjingku. Berarti dia telah memberikan hadiah pahala untukku. Annaka hadaita ilayya hasanati Hasanatipa. Engkau telah menghadiahkan kepadaku kebaikanmu. Fa akhbabtu an ukhati'aka. Aku ingin untuk membalasmu. Ya. Jadi kalau ibu ada orang menggunjing kita, ternyata dia itu menghadiahkan pahalanya untuk kita. Karena dia telah menghadiahkan pahala untukku, kata Imam Hasan Basri. Maka apakah tidak layak jika aku balas, aku kirimi anggur. Fabanda. Tidak usah marah kalau digunjing sama orang. Kurang ngejar. Menggunjing oh, saya. Ah, tidak. Memang hati yang mulia bersih semacam itu Imam Hasan Basri. Sudah digunjing, malah ngirim sesuatu ngirim buah kurma anggur, a, a, anggur segar, a, kurma segar. Belum kata wadukiratil ghibah wa inda binil mubarak. Diceritakan gibah. Ada orang yang ngomong tentang menggunjing di depannya Ibnil Mubarak. Seorang yang sangat soleh. Ibn Umar berkata, Fakola dan berkata beliau, "Lau kuntu mughdaban, kalau seandainya aku harus menggunjing ahad dan seseorang, lah tentu ummi ini sayang yang tak kunjing ibuku." Kenapa? Lianna aku bihasanati. Sebab orang yang aku gunjing itu aku kasih pahala. Kalau aku harus kasih pahala, tak aku kasihkan ibuku. Tapi aku tidak akan menggunjing. Maksudnya apa? Jadi orang menggunjing itu memberikan pahala untuk yang digunjing. Makanya bu, pahala kita di sini jangan dibagi-bagikan. Habis pahala sholat malamnya, masya Allah. Duhanya, masya Allah. Hadir pengajian, masya Allah. pikirnya, masya Allah. Ibadahnya, masya Allah. Memang dia ngambilnya banyak, ibadahnya banyak, pahalanya banyak, tapi dibagi-bagi. Sesaat gunjing tetangga si A, gunjing si B, gunjing si C, gunjing mertua, kadang gunjing suami, habis. Nah, annahu fata al حاتما الأصم ليلة القيام فعيرته زوجته yang disebutkan Anahu sesungguhnya Fata tertinggal Telah meninggalkan Fata Kalau Fata itu waktu yang terlewatkan Kepada Hakim Al-Asam Lailatan satu malam Al-Qiyamu bangun malam. Terlewatkan di satu malam Hatim Al-Asam ini tidak sempat bangun malam. Fa'ayyaratuhu zawjatuhu. Akhirnya ditegur, menegur istrinya. Istrinya menegur. Masa seorang imam seperti kamu ini kok tidak melakukan bangun malam semalam? Pokola dan berkatalah Hatim al-Asram, "Inna akwaman sallau bil laili al-barihata." Semalam orang pada melakukan solat malam. Kalau asbahu tatkala pagi hari mereka nalu minni menggunjingku. Fatakunu salatuhum yaumal Kiamati fi mizani, maka solat yang mereka lakukan semalam itu diberikan untukku. Maksudnya Imam Hatim Asam itu mau cerita bahasanya semalam engkau beribadah, jika pagi hari yang gunjing artinya engkau hanya memberikan pahalamu untuk orang yang kau kunjing. Dan sungguh amat berat itu menghentikan gunjingan ini. Luar biasa. Dan enak. Sampai digambarkan dalam Al-Quran itu seperti makan daging. Tapi daging busuk. Dan luar biasa gunjing itu sambung menyambung menjadi satu. Satu menggunjing, dua menggunjing. Dan ketahuilah jika anda berempat saling menggunjing seseorang yang ada di luar sana, maka pada ceritanya Anda pun akan dikunjung oleh teman Anda sendiri. Baik, kayaknya tidak bisa sampai keempat semuanya. Masih banyak insya Allah sampai di sini saja. Karena kebetulan malam ini kami ada kedatangan tamu. Dan semoga tamu itu bisa hadir besok di Ahad pagi. Kita masih ingat tamu yang mendadak waktu itu seorang alim fadil dari Hadramut, Sir Muhammad Ali Ba'atiyah dan Habib Ali Al-Hamid Munsif Al-Hamid yang sempat mampir tempat kita dalam sesaat waktu itu rupanya malam ini beliau ini akan menginap di tempat kita dan semoga jika tepat waktunya besok pagi akan memberikan tausiah ke tempat kita dan kemarin ada yang ketinggalan ijazah dan sebagainya bisa minta kepada beliau karena kebetulan beliau itu ternyata mempunyai seorang family bibiknya ada di Cirebon beliau punya bibit di Cirebon baru ketemu maka beliau langsung balik ke Cirebon dan itu berkah karena karena bibitnya itu jadi dengan ketemu bibiknya, akhirnya beliau merasa perlu untuk sowan kepada bibiknya. sehingga malam ini di perjalanan dan satu jam lagi nyampe di pesantren maka dari itu sengaja pengajian kami didahulukan dan setelah ini akan dilanjutkan oleh para ustadz dan mohon tetap barokah adalah di majlis bukan sekedar dari ilmu yang kami sampaikan siapapun yang menyampaikan maka di situ ada kemuliaan-kemuliaan dan insya Allah terus kita istiqomah di majelis ini mohon maaf jika ternyata kadang ada bolong-bolong dan begitulah kadang-kadang ada ada permintaan yang mendesak di tempat yang jauh sehingga ada pernah bolong tapi ketahuilah keistiqomahan itu yang mengangkat derajat kita paling tingginya makom dalam dunia tasawuf adalah al-istiqomah dan juga mungkin sesaat akan kita sering memulai pengajian di awal waktu. Sebab ada sebagian, bukan bapak-bapak, kalau bapak-bapak kan datang di awal waktu. Ada sebagian ibu-ibu, bapak-bapak itu datangnya mesti nunggu pas akhir waktu. Nunggu kalau pas Buya Yahya datang. Jadi kalau kalau masih awal-awal masih separuh. Ini tidak tidak boleh begitu. Jadi biasakan datang di awal waktu. Bahkan kami yakin Ketahuilah barokahnya ilmu di saat yang mengajar selain kami lebih gede daripada kami yang mengajar. Kenapa? Ada hawa nafsunya. Bukan buhya, malas. Oh Itu adalah hawa nafsu. Itu adalah setan yang ngomong gak gitu itu. Jadi harus tetap rutin istiqomah. Dan sampai dulu saja kita baca fatihah. Dan mohon nanti dilanjutkan oleh para asatid untuk bisa menyempurnakan uh, pengajian kita di malam hari ini. Dan semoga majelis ini tetap majelis yang berberkah dan niatkan semoga malam ini adalah benar-benar malam Allah akan menjaga lidah kita sehingga tidak akan keluar dari mulut kita kecuali yang menjadikan Allah ridho dan semoga Allah membantu kita untuk mengekang menjaga mulut kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita yang lalu yang dilakukan oleh lidah kita dan semoga lidah kita nanti di padang mahsyar dan di akhirat bersaksi dengan kebaikan dan semoga lidah kita tidak bersaksi kejelekan karena Allah semoga Allah mengampuni, semoga Allah mengampuni dosa kita dengan lidah kita di dunia sehingga lidah kita nanti tidak laporan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan semoga Allah menjauhkan kita dari menggunjing menggunjing dan siapapun yang pernah kita gunjing semoga Allah mengangkat derajat mereka dan memuliakan mereka. Dan siapapun yang menggunjing kita semua semoga Allah mengampuninya. Dan semoga Allah berikan kesadaran sehingga tidak menggunjing kita lagi. Dan yang benci kita, memusuhi kita, semoga Allah lembutkan hatinya. Dan semoga Allah mengampuni dosanya. Jangan ada orang yang berbuat zalim kepada kita lalu mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengampuni dosa kita semua dan berikan kepada kita semua husnul khotimah mati dalam keadaan iman al-fatihah ya Sampai di sini jangan lupa insya Allah besok pagi mungkin kalau pengajian tetap setengah tujuh hanya mungkin sahnya mulainya mungkin jam tujuh seperti kami yang ngasih mukaddimah kemudian syekhnya akan melanjutkan dengan pengajian ahad pagi di esok pagi esok hari insyaallah ini saja yang bisa kami sampaikan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami semua mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh